Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, Priscilia sebagai Kinanti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri membawa pergi murid-murid perguruan Kembang Hitam. Juga diceritakan tentang berita gembira yang disampaikan Begawan Agung bahwa Cempaka sesungguhnya tengah mengandung. Oh, benarkah kakek, benarkah bahwa istri saya mengandung? Tuanku Purbaya, Sang Raja Suya, hamba tidak berdusta. Memang yang demikianlah yang terjadi dengan diri Tuanku Permaisuri. Oh, Dinda. Kanda Prabu. Oh, terima kasih, wahai Dewata Agung. Dinda, lihatlah itu. Oh, bangunlah, Kek. Bangkitlah. Mengapa kakek menyembah pada kami berdua? Ampunkanlah tuanku, ampunkanlah hamba yang buta ini. Tidak menyadari dengan siapa hamba berhadapan sejak semula. Bukankah tuanku adalah Prabu Purbaya, maharaja dari kerajaan Sunda, penguasa tanah Pasundan, manusia utama kekasih para dewa? Ah, bangkitlah, Kek. Duduklah. Dan marilah kita bicara. Aku... Aku berterima kasih sekali, Kek. Tetapi bagaimana kakek bisa yakin dengan diri kami ini? Tadi Tuanku Permaisuri menyebut Kanda Prabu pada Tuanku Purbaya. Dan juga nama Tuanku berdua telah menjadi bukti. Serta... Uh, kepandian tuanku yang telah didengar kehebatannya oleh orang setanah Pasundan ini. Uh, iya, tapi aku harap kakek menjauhi basa-basi yang dapat membatasi hubungan kita. Saat ini di luar keraton, kakek dapat menganggap kami berdua sebagai cucu kakek. Oh, suatu kurnia yang tiada terhingga, yang tidak sanggup untuk hamba terima. Dalam pengembaraan seperti ini, alangkah gamangnya Alangkah risihnya jika aku menyandang sebutan-sebutan itu. Aku harap kakek bisa memanggilku sebagaimana biasa. Juga, kakek tidak perlu menceritakan semua ini pada Burangrang dan Kinan. Uh, tetapi, nanti mereka... Tidak, kek. Uh. Saya lebih suka menghadapi sikap seperti itu dengan segala macam resikonya. Daripada saya lepas dari suasana alami ini. Bukankah kakek mau mendengar kata-kata saya? Oh, ampun tuanku. Apapun kata-kata dan perintah tuanku akan hamba junjung dan turuti. <sighs> Terima kasih, Ken. Ah, ketahuilah, uh, tuan, istri tuan yang tengah mengandung muda jangan terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan tenaga. Seperti bertarung dengan tokoh-tokoh yang sakti yang dapat menguras segala kekuatannya. Uh, bahkan untuk berkuda pun sebaiknya uh, eh, tuanku berhati-hati. demi bayi dalam kandunganku, aku akan berhati-hati. Kegembiraan menyelimuti diri pasangan suami istri dari Keraton Sunda. Begawan Agung Sokayana yang menyadari hal tersebut kemudian meninggalkan bilik cucunya yang diperuntukkan bagi kedua tamu agungnya. kebenaran agung purnama 14 hari. Gemebiar kilau bintang yang bertaburan, semilir angin yang menyebarkan aroma bukit berbunga, bahkan riak halus sungai madu yang berkelok-kelok di taman suarga loka tidak akan mampu menandingi cahaya wajahmu serta mengimbangi kegembiraan hatiku saat ini. <laughs> Uh, konyol. Aku bersungguh-sungguh Dinda Cempaka. Kegembiraan yang saat ini bergolak dalam hatiku tidaklah cukup rasanya kuungkapkan dengan kata-kata tadi. Oh, yang agung, penguasa jagat raya dan segala isinya, berikanlah keselamatan pada bayi yang berada di dalam kandungan istriku. Demi bayi yang berada di dalam kandungan istriku, aku bersumpah, aku akan merawat dan membangun tanah yang telah menumbuhkan kegembiraan yang tiada tara ini. Kanda, apa maksudmu? Di tanah ini Kanda telah mendapatkan kegembiraan dan melalui kakek Begawan Sokayana, kita telah disadarkan akan kehadiran putra kita, sehingga kita dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Dinda, Kanda akan memperhatikan wilayah ini. Menjelang sore hari di pinggir sungai Sedane yang tak jauh dari kaki Bukit Mangun. Tuan Purbaya, Eh, hmm. Tuan melamun? Iya, ya. Iya, iya Kinanti. Eh, eh, bolehkah saya duduk di sini bersama Tuan? Uh, silahkan. Silahkan, Kinanti. Saya datang menemui Tuan di sini adalah semata-mata ingin menanyakan sesuatu. Sesuatu yang terasa mengganjal di dalam diri saya. hal apakah itu, adik Kinanti? Siapakah sesungguhnya diri Tuhan ini? Eh, kenapa engkau bertanya seperti itu, adik nanti? Sungguh aneh sekali. Bukankah engkau sudah mengerti siapakah diriku ini? Uh, iya, saya tahu. Tuan adalah Tuan Purbaya. Tetapi itu adalah sekedar nama. Lalu? Yang saya ingin ketahui adalah siapakah sesungguhnya Tuan ini. Uh, aku benar-benar tidak mengerti. Uh, apakah kakekmu telah mengatakan sesuatu tentang diriku? Mm, iya. Mm, Heh, apa yang dikatakannya tentang diriku? Diri kami suami istri. Eyang mengharapkan agar kami berdua bersama dengan Kakang Burangrang mengikuti Tuan berdua. Eh, apa maksud Eyangmu itu? Ya, mengikuti Tuan berdua mulai saat ini. Menurut Eyang, Tuan akan dapat memberikan petunjuk untuk kelangsungan masa depan kami bersama dengan tuan berdua, yang mengatakan kami, kakak dan adik akan menemukan jalan yang terang. Eh, <laughs> bagaimana Eyangmu dapat berkata begitu? Sembarangan saja. Eyang menemukan semua isyarat-isyaratnya. Uh, dan kau sendiri? Juga kakangmu bagaimana? Apa kalian yakin dengan kata-kata Eyangmu? Bagi kami, kata-kata Eyang adalah suatu kebenaran. Saya akan mengikuti dan mentaati kata-katanya. Tetapi, eh, apakah Tuhan sendiri tidak keberatan jika kami berdua mengikuti Tuhan, mengabdi pada Tuhan berdua? Uh, hmm, kita akan bicarakan hal ini nanti. Uh, tetapi pada dasarnya aku tidak berkeberatan ditemani kalian kakak adik yang gagah. Uh, bolehkah kami tahu di mana Tuhan berdua tinggal? Dan uh, Apakah Tuhan adalah seorang bangsawan? Uh, aku tinggal di sekitar kaki Gunung Ciremai. Dan kau akan tahu siapa diriku kelak. Dan kalian sendiri siapakah sebenarnya. Aku kira kalian juga bukanlah orang-orang desa atau orang kebanyakan. Hmm, kami tidak mengenal siapakah orang tua kami yang sesungguhnya. Menurut Eyang, orang tua kami telah meninggal ketika kami berusia tiga tahun. Oh, Kasihan sekali. Ketika mereka tengah terlibat perbincangan yang dalam, tiba-tiba dari balik bebatuan muncul pegawan Sukayana. Oh, engkau rupanya berada di sini, Tuan Purbaya. Oh, iya, uh, kakek mencari saya. Apakah istri saya masih tertidur? Oh, iya, iya, iya, dia masih tertidur. <laughs> <laughs> Apa yang sedang kalian bincangkan di sini? Apakah aku mengganggu kalian? Oh, tidak, Kek. Mari silahkan duduk jika kakek ingin bicara. Uh, uh, begini, Tuhan. Hmm, aku datang untuk membicarakan masalah kandungan istri Tuhan sehubungan dengan situasi di sekitar kaki bukit yang dikenal dengan nama Gunung Wangun ini. Hei, eh, apa itu, Kek? Ah, seperti yang Tuhan pernah ketahui, bukit ini dipenuhi dengan hawa kotor, hawa jahat, hawa iblis pembawa malapetaka. Dan hawa tersebut akan dapat membawa pengaruh bagi kandungan bayi Tuhan. Tetapi bukankah istriku mampu membendung kekuatan jahat itu, Kek? Ya, ya benar. Istri Tuhan mampu membendung kekuatan jahat itu. Tetapi bayi Tuhan tidak. Memang benar dengan kekuatan tenaga saktinya, istri tuan dapat melindungi bayinya. Tetapi bukankah hal itu tidak mungkin untuk dilakukannya secara terus-menerus pada saat-saat tertentu di mana istri tuan lengah? Kekuatan jahat itu akan dapat masuk. Oh, celaka. Lalu bagaimana dengan keadaannya sekarang, Kek? Jangan khawatir, Tuan. Tadi ketika aku menyadarinya, aku telah memberikan penangkal di sekitar biliknya. oh, uh, sebaiknya kita kembali saja, Kek. Kita berbicara di pondok. Prabu Purbaya yang menjadi cemas dengan permaisurinya segera melesat menuju pondok Begawan Agung Sukayana setiba di pondok tersebut. Eh, iya, Bagaimana keadaanmu? Ada apa? Aku... Aku tidak apa-apa, Kanda. Kenapa kau bertanya begitu? Dan kelihatan cemas? Uh, tidak. Uh, maaf jika aku mengganggu istirahatmu, Dinda. Tidak. Cukup lama rasanya aku tertidur. Ah, aneh sekali. Tidak biasa-biasanya aku dapat tidur di siang hari. Ah, apakah itu karena karena kandunganku? Uh, ya, mungkin saja Dinda. Uh, cucilah muka di belakang. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, juga bersama dengan kakek Begawan Sukayana. Oh, iya. Baiklah, Kanda. Segera Cempaka bergegas mencuci muka di belakang dan ketika ia kembali, di ruang tengah Pondok Begawan Agung telah hadir Begawan Agung Sokayana bersama dengan dua orang muridnya, Purangrang dan Kinanti, serta suaminya Prabu Purbaya. Marilah duduk Dinda Cempaka. Ada apa Kanda? Kelihatannya ada sesuatu yang cukup serius untuk dibicarakan. Uh, benar Dinda. Begini. Prabu Purbaya kemudian menceritakan tentang kekhawatiran dari Pegawan Agung terhadap kandungan cempaka sehubungan dengan pengaruh jahat dari kaki Gunung Mangun. Oh, lalu, bagaimana sebaiknya yang harus saya kerjakan? Oh, uh, nyonya sebaiknya meninggalkan tempat ini. Setidak-tidaknya wilayah sebelah selatan Sungai Sedane ini tetapi jika memang kalian berdua akan tinggal lebih lama lagi di sekitar tempat ini, kami akan menemani kalian untuk tinggal di seberang utara Sungai Sedane. Uh, saya kira tidak usah, Kek. Saya saya akan membawa istri saya kembali ke uh, ke tempat tinggal kami dan segera saya akan kembali lagi kemari. Eh, jadi Kanda akan meninggalkan aku sendiri? Demi bayi kita, Dinda. Kau tinggallah beberapa saat di Karang Sedana. Aku akan segera kembali. Tapi Kanda akan menghadapi siluman merapi itu. Jangan khawatir, Dinda. Kanda tidak akan apa-apa. tetapi Dinda khawatir. Dinda mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan keganasan Lastri yang telah menyatukan dirinya dengan ruh nenek Ranggis. Oh, Kanda, Kanda harus mengunjungi Dinda setiap malam. Jika tidak, setiap malam. Uh, uh, tidak. Tidak. Prabu Purbaya segera mengertipkan matanya pada Cempaka. Baik Kinanti, Purangrang maupun Begawan Agung Sukayana sempat tertegun mendengar permintaan Cempaka yang ingin dikunjungi setiap malam. Padahal jarak mereka kelak akan terpisah sangat jauh. Jarak yang tidak akan dapat ditempuh walaupun berkuda tiada henti seharian penuh. Bukankah Karang Sedana di mana kalian tinggal di sekitar Gunung Ciremai? Uh, uh, mungkin maksud istriku setiap minggu. Ya, aku berjanji Dinda untuk kembali menjengukmu setiap minggu. Cempaka yang menyadari kesalahannya kemudian menganggukkan kepalanya. Belum lagi pembicaraan mereka berkelanjutan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan keras, melengking memecahkan kesunyian kaki Gunung Wangun. Kakak El, sepertinya itu suara Paman Umang. Iya. telah lebih dahulu melesat keluar pintu, melihat dari kejauhan ada sesosok bayangan yang tengah meregang-regang bagaikan cacing yang kepanasan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.